Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Kita masih pada hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yaitu ketika Ibn Abbas menyatakan aku dibonceng di belakang Nabi SAW kemudian dikatakan ya gulam inni u'allimuka kalimat aku ajari engkau kalimat-kalimat ihfadillah yahfazka ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah Wahai anak muda, aku ajari engkau kalimat-kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Dan kalau engkau meminta, memintalah pada Allah. Dan kalau beristianah, beristianahlah pada Allah SWT. Kita sudah jelaskan, Masya Allah, faedah-faedah dari Muraja Rajab Allah. Yang sangat banyak tentang masalah penjagaan bagi mereka yang menjaga agama Allah hissiyah wal ma'nawiyah. Hissi yang terlihat penjagaan-penjagaan yang zahir, juga penjagaan-penjagaan dalam bentuk penjagaan agama. Tidak sesat, tidak menyimpang dan sebagainya. Maka kita masuk sekarang pada masalah isti'anahnya. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta pertolongan, minta mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa amal isti'anatu adapun al-isti'anah billahi azza wa jalla duna ghairihi min al-khalq فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه Adapun meminta tolong pada Allah Azza wa Jalla tanpa yang lainnya karena seorang hamba tidak mampu seorang hamba tidak mampu maka itu karena seorang hamba ajiz lemah tidak mampu anil istiqlal, tidak mampu untuk berdiri sendiri, bijal bi masalihi untuk mendapatkan maslahat-maslahatnya. Nggak bisa berdiri sendiri, hmm. dapat uh, dalam mendapatkan maslahat. Wadat madarrah, dan dalam menolak madarat-madarat. Wala mu'ina lahu ala masalihi dinihi wa dunya, dan nggak ada mu'in, nggak ada yang bisa menolong baginya untuk mendapatkan maslahat-maslahat agamanya dan maslahat dunianya. Illallah azza wa Kecuali Allah azza wa Karena Allah yang menentukan takdir. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menentukan segala sesuatu. Faman a'anahu Allah fahuwal mu'an. Maka siapa yang dibantu oleh Allah, maka dialah yang akan tertolong. Wa man khadalahu fahuwal makhdul. Dan siapa yang Allah biarkan tanpa ditolong, maka dialah orang yang makhdul, yang tidak ada yang menolongnya. Wa hadha tahqiqu ma'na qaul la hawla wa la quwata illa billah. Dan itu sesungguhnya hakikat dari makna ucapan kita la haula wa la quwata illa billah. Yang dijuluki dengan hauqalah Emang apa makna la haula wala quwata illa billah? Itu maknanya. Siapa yang dibantu oleh Allah akan terbantu dan siapa yang tidak dibantu oleh Allah enggak akan mampu. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan, enggak punya daya upaya kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'na la tahawwula lil 'abdi min halin ila hal. Mana haul adalah tahawul. Fainal makna la tahawula. Tidak ada perubahan. Bagi seorang hamba. Min halin ila hal. Dari satu keadaan pada keadaan lain. Ini seorang hamba nggak bisa berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Kecuali dengan bantuan Allah. Wal quwah. Maknanya kekuatan. Sudah ma'ruf Wala quwwata ala dzalika illa billah. Berarti tidak ada kekuatan untuk merubah keadaan kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi kalimatun 'azimah. Maka ini adalah kalimat yang sangat agung, yang sangat besar. Wa hiya kanzun min kunuzil jannah. Maka kalimat itu merupakan perbendaharaan. Dari perbendaharaan-perbendaharaan jannah surga. Fal abdu muhtajun ila isti'anah billah. Maka seorang hamba sangat membutuhkan untuk meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jal. fi fi'lil ma'murat dalam mengerjakan apa yang diperintah wa tarkil mahdurat dalam meninggalkan yang dilarang itu semua harus dengan bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah nggak bisa. Makanya ketika adan berkumandang, kita menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai asyhadu an la ilaha illallah kita ikuti asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita ikuti asyhadu. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas salah, hayya al falah, kita menyatakan la haula wala quwata illa billah. Karena memang tidak mungkin kita bisa melaksanakan perintah Allah kecuali dengan bantuan Allah. Tidak mungkin kita bisa berangkat ke masjid kecuali dengan bantuan dari Allah. Nggak mungkin kita bisa melaksanakan salat berjamaah kecuali dengan bantuan dari Allah. Kita mau taat. Tetapi, apakah kita punya kekuatan? Apakah kita punya kemampuan? Tidak, kecuali dengan bantuan Allah. Maka jawabannya, ayalah salah, la haula wa la quwwata illa billah kita nggak akan mampu kecuali dengan bantuan Allah SWT. Hayya alal falah, kita nggak akan mampu. Kita nggak punya kekuatan kecuali dengan bantuan dari Allah SWT. Baik, ini makna hawqalah. Makna hawqalah. Wasabr al maqdurati kulliha fi dunya wa al maut. Demikian pula kesabaran terhadap takdir-takdir Allah. Al-Maqdur adalah yang ditakdirkan seluruhnya. Di dunia wa indal maut. Apakah takdir-takdir di dunia ketika kita hidup atau takdir kematian? Wa ba'dahu demikian pula takdir yang setelahnya, setelah kematian. Apa itu? <laughs> Ahwalul barzah. Kengerian-kengerian di alam barzah. Wa yaumal qiyamah. Kengerian-kengerian yaumul qiyamah Ahwal bentuk jamak dari haul. Haul itu kengerian. Oleh karena itu patung spingnya Mesir itu dinamakan Abul Haul. Abul Haul. Abu hanya julukan saja. Orang banyak tidur Abu Naum. Orang tidur di tanah Abu Torab. Nah, ini yang mengerikan Abul Haul. Sesuatu yang memiliki kengerian. Padahal nggak ngeri nggak apa. Wala yaqdir al i'anah ala dhalika Allah azza wa jal. Dan tidak mampu untuk membantu semua itu tadi. Mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, kemudian sabar di atas takdir-takdir Allah. Ini tidak akan bisa membantu mereka untuk melaksanakan semua itu illallah kecuali Allah azza wa jalla Faman haqqaqal isti'anah alaihi fi dzalika kulli a'anah. Maka siapa yang beristi'anah pada Allah dan mewujudkan benar-benar isti'anah kepada Allah saja, tidak pada yang lain, Allah akan menolongnya ketika hidupnya dan ketika matinya. Wa fil hadis sahih dalam hadis yang sahih anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maqal dari Nabi sallallahu beliau berkata ihrus ala ma yanfa'u wasta'in billahi wala ta'jaz wala ta'jiz kata Nabi SAW bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu wasta'in billah mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala wala ta'jiz dan jangan malas jangan lemah wala ta'jiz jangan lemah ini hadis yang merupakan potongan dari hadis yang sering kita dengar, al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mukminid dha'if. Mukmin yang kuat lebih tinggi, lebih mulia dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Mana mukmin yang kuat, mana mukmin yang lemah? Apakah kaitannya dengan masalah tenaga? Dia badannya kuat, yang ini badannya kerempeng, kurus, lemah. Bukan. Ya. Walaupun itu berkait, ya. tetapi intinya adalah yang lemah di tadi Kata Nabi, bersungguh-sungguhlah untuk engkau berupaya mendapatkan apa yang bermanfaat buatmu. Tentunya manfaat akhirat didulukan. Manfaat dunia juga sama. Tidak boleh malas. Tidak boleh berkata seperti orang-orang sufi, kami nggak akan cari dunia. Kalau memang ditakdirkan aku dapat dunia akan datang sendiri. Sampai ada sufi yang tinggal di atas pohon tidak mau turun Bukan kayak monyet. Lebih bodoh dari monyet. Ya. Monyet itu cari buah. Dia enggak. Dia semedi, dikir, ibadah di atas pohon, tidak mau turun. Kata dia, kalau Allah kasih rezeki saya, saya akan makan. Kalau Allah tidak kasih, saya enggak akan makan. Saya yakin. Akhirnya apa? Hah? Makan dia. Banyak orang-orang yang mengunjunginya, lempar roti, lempar, kayak ngasih monyet. Wallah terjadi seperti ini orang yang ibadah terus di atas dan dimana saya yakin kalau anu, kalau gak ada yang ngasih dia puasa nggak makan nggak apa kalaupun terpaksa makan daun yang ada di pohon itu dia makan ada majnun ini majnun bukan tawakal dia tidak baca hadis ini eh harus alama fauk, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu Manfaat akhirah itu terutama wa manfaat dunyawiyah bersungguh-sungguh tetapi jangan lupa minta tolonglah pada Allah. Wasta'in billah. Isti'anah billah. Wala ta'jiz dan jangan malas, jangan lemah. Berupayalah dan berusahalah. Qala <clears throat> Wa man taraka al-isti'anah billahi Wasta'ana ghairihi. Adapun yang tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan justru meminta tolongnya kepada selain Allah, wakalahu Allah ila man ista'ana bihi, maka Allah akan lepaskan dia atau akan serahkan dia kepada yang dia minta tolong kepadanya. Fasara makhdulan. Akhirnya tidak dibantu oleh Allah Ta'ala. Makhzul tidak ditolong, tidak dibantu. Kata Al Hasan ila Umar bin Abdul Aziz. Al Hasan pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmati keduanya. Qal di dalam suratnya la tasta'in bi ghairillah. Jangan engkau meminta tolong kepada selain Allah. Allah ilaih. Karena niscaya Allah akan memasrahkan engkau pada orang tersebut atau pada makhluk tersebut. Demikian nasihatnya. Jangan minta pada selain Allah, nanti Allah tidak akan bantu lagi dan dipasrahkan kepada siapa yang dia minta tolong kepadanya. Wa min kalami ba'dhi salaf dan dari ucapan sebagian para salafus saleh. Ya Rabbi, ajibtu liman ya'rifuka kaifa yarju ghayraka. Ajibtu liman ya'rifuka kaifa yasta'inu bi Kata para salaf, aku heran, ya Rob. Ya Rob, aku heran. Terhadap siapa yang mengenalimu, tetapi mengharapkan selainmu. Assalamualaikum Mengenalimu, tapi mengharapkan selainmu. Ajib tuliman arifuka kaifa yasta'inu bighairik. Dan aku heran dengan orang yang mengenalimu tapi meminta tolong kepada selainmu. Ini takjub bermakna keheranan. Kok bisa? Dia kenal Allah, tapi mengharapkannya pada selain Allah. Mengharapnya pada jimat, pada tempat keramat, pada pohon, pada batu, pada jin, pada orang-orang mati, pada wali-wali yang telah mati. Ajib. Ajib tuh. Liman ya'rifka kaifa yarju ghairak. Aku heran terhadap mereka-mereka yang kenal Allah, tetapi justru mintanya pada selain Allah. Qauluhu kemudian kita kembali kepada hadis. Ya. Jaffat as-suhuf atau jaffat qalam bima huwa kain. Sudah kering tintanya atau penanya dengan apa yang terjadi atau apa yang sudah pasti terjadi. Ini kaitan belakangnya. Kita baca sedikit supaya ingat kembali punya hadisnya. Qala dalam hadisnya disebutkan wa'lam ketahuilah wahai anak muda annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf Kata Nabi selanjutnya, masih nasihatnya kepada anak muda, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, ketahuilah bahwa umat walaupun mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, nggak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah oleh yang sudah Allah tulis untukmu. Dan ketahuilah, kalaupun umat seluruhnya bersatu padu untuk memberikan madarat kepadamu, maka mereka nggak akan bisa memberikan madarat padamu. Kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan, sudah Allah catatkan atasmu. Diakhiri dengan jaffatis suhuf atau rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran telah kering. Maksudnya pena, pena apa? Maksudnya lembaran, lembaran apa? Ini yang akan diterangkan oleh Ibnu Rajab sekarang. Qala jafal qalam bima huwa kain. Dalam lafaz lain disebutkan telah kering pena dengan apa yang akan terjadi. Dalam riwayat lain rufi'atil aqlam diangkat pena Fatih suhuf dan kering lembaran-lembaran huwa kinayatun an taqaddumi kitabatil maqadiri kulliha. Ini ungkapan untuk menerangkan bahwa catatan takdir sudah lebih dulu. Seluruhnya. Artinya pena, pena takdir. Lembaran catatan takdir. Sudah kering, tidak bisa berubah lagi. Wal faraghu minha min amadin ba'id. Dan selesainya pencatatan takdir itu sudah sejak lama. Amadin ba'id, ini sudah masa yang sangat lama. Sebelum diciptakannya langit dan bumi awalu ma khalaqallahul qalam. Awal pertama Allah mencatat uh, afwan, awal pertama Allah ciptakan pena. Kemudian Allah katakan kepadanya, ini sahih dalam riwayat yang sahih dalam kitab sahih. Allah katakan kepada pena, "Uktub." Pena bertanya, "Ma aktub?" Apa yang aku tulis? Allah katakan, "Uktub ma huwa kainun ilal abad." Tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Maka dicatat semua takdir-takdir. Tidaklah ada daun jatuh kecuali sudah tercatat dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qala maka diungkapkan oleh Nabi SAW bahwa pena telah diangkat, ini peta catatan takdir, lembaran telah kering, tulisan-tulisannya, wal faragu min amadin bayi dan selesainya sejak dulu 50 ribu tahun 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Final kitaba idza furigha min kitabatih karena sesungguhnya catatan setelah selesai dari catatannya warufi'atil rufi'atil aqlam dan pena telah diangkat wa tala ahduhu dan sudah lama zamannya faqad rufi'at anhul aqlam maka berarti pena sudah terpisah atau pena sudah diangkat yang berarti lembaran telah kering dan berarti penanya pun telah kering allati kataba biha min madadiha yang tadinya dicatat atau dipakai untuk pencatat dari tintanya sudah kering sehingga tidak salah riwayat yang menyebutkan pena telah kering dan yang meriwayatkan dengan lafaz kertas lembaran telah kering jangan kemudian menyatakan yang ini salah yang ini benar dua-duanya benar mengapa lembaran telah kering artinya apa yang ditulis kan dulu pakai tinta maksudnya di dunia ya. kalau namanya mencatat itu biasanya dengan pen. ya. kalau ball pen kan pakai ball dalamnya hmm. ada bolanya tapi kalau dulu tool tulis ya. pen ya. total. ini yang namanya kolam secara hakiki di dunia kolam itu seperti itu adapun pena yang Allah perintahkan untuk penulis kita nggak tahu seperti apa maka di sana ketika diambil tintanya, ditulis, kalau pena masih basah, masih bisa tulis lagi. Demikian pula kertasnya, kalau masih basah bisa diubah, bisa dihapus. Tetapi pena telah kering, lembaran pun telah kering. Sehingga lafaz yang menyatakan jafatil qalam bima huwa kain dengan rufi'atil aqlam wa jafatil suhuf dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Sahih riwayatnya. Ditambah lagi tanah ahdu Sudah lama seperti itu. Keringnya sudah lama. Wajafal aklam melati kata babiha min madadiha. Penanya pun telah kering. Mungkin kalau lembarannya sudah kering, ungkapannya masih belum sempurna. Mengapa? Ya, lembaran kering, tidak apa-apa. Penanya kan masih basah. Tulis lagi yang berikutnya. Tulis lagi, tahap-tahap berikutnya. Kalau penanya masih basah, ini tidak. Penanya pun kering. Sehingga sudah tidak ada tulisan lagi setelah itu. Wajafatil sahifa allati kataba fiha. Kering pula lembaran-lembaran yang dicatat di sana. Catatan-catatan takdir. Bil madadil maktubi bihi fiha. Yang sudah, ah, madad itu tinta ya Wahada min ahsani kinayati wa ablaghiha dan ini ungkapan yang sangat bagus sekali dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam untuk menunjukkan bahwa takdir tidak berubah. Bahwasanya pena telah kering, lembaran telah kering, pena telah diangkat dan sudah lama. Pertanyaannya dari sebagian orang dan selalu bertanya seperti itu adalah bagaimana dengan hadis la yaruddul qada illa du'a tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Berarti takdir bisa berubah. Dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Jawaban pertama, bahwasanya takdir itu diturunkan dari lauhul mahfud tidak seluruhnya. Sehingga malaikat-malaikat pun tidak mengetahui seluruhnya. Ini tidak semua malaikat tahu. Diturunkan kepada mereka di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Katakan yufraqul amru. Pada malam itu diputuskan keputusan-keputusan. Itu keputusan tahunan. Ketika seorang bayi lahir, tulis kata Allah umurnya, tulis nasibnya, tulis bahagia atau sengsara, tulis umurnya ila akhir. Itu juga setiap lahir. Jadi ada diturunkan setiap setiap lahir, ada yang maka ini bisa berubah apa yang dikatakan yufrakul amru di malam Lailatul Qadar bisa berubah. Tetapi di Lauhil Mahfuz sudah disebutkan bahwa nanti akan berubah. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua dari para ulama, iya, bisa berubah dengan doa. Lantas katanya tidak berubah karena sudah dicatat pula doamu akan doa seperti ini dan akan dirubah begini. Selesai. Jadi doamu pun sudah ditakdirkan. Dan Allah Maha tahu kamu akan doa sehingga catatannya di lawan waktu lengkap. Begini kemudian dirubah, kemudian dia berdoa, kemudian dikurangi. Ini barakallahu fikum, doanya pun telah dicatat. Dan ini yang didukung dengan ucapan para sahabat atau para salaf yang berkata, kami tidak berpikir tentang makbul atau tidak makbulnya doa saya. Tetapi saya berpikir, apakah saya mendapatkan taufik untuk doa atau tidak? Sebab doa Allah katakan ud'uni astajib lakum, aku akan kabulkan. Jadi yang kami pikirkan adalah bisakah kami mendapatkan taufik untuk berdoa? Sebab orang yang akan ditakdirkan begini begini begini, Allah takdirkan dia nggak sempat doa. Celaka. Sehingga kata Syekh rahimahullah, aku setiap singgah di satu tempat perjalanan, aku selalu berdoa, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma Dan aku tidak diganggu. Sampai ketika aku disengat kala jengking, aku berpikir, bahwa aku doa atau tidak. Ternyata dia tidak doa. Apa maknanya? Maknanya ketika dia tidak mendapatkan topik untuk berdoa, terkena pelajaran Jadi ketika Allah menginginkan, menakdirkan kalau dia akan terkena, maka Allah takdirkan dia tidak sempat berdoa. Sehingga kata para salaf, layahum munis tijabah. Bukan aku pikirkan masalah dikabulkannya, itu jelas. Kalau berdoa akan dikabulkan. Tetapi, apakah aku bisa sempat berdoa? Apakah aku dikasih taufik untuk berdoa? Ada orang yang bercerita, anak itu ingin berdoa demikian di waktu mustajab. Selalu nggak sempat. Aku berusaha untuk bangun malam, nggak sempat bangun malam. Aku ingin doa dalam sujud. Selesai sholat baru ingat, ya Allah, anak mau doa tapi lupa. Ya. Kemudian terjadilah apa yang dikhawatirkan. Ya. Jadi memang qadha wal qadar betul-betul kita ini terikat oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya tawakal adalah bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum berupayalah bersungguh-sungguh agar kita betul-betul bisa berdoa dan beristi'anah. Qala dikatakan jahfatil qalam bima huwa kain. Wa hadha min ahsanil kinayat wa ablaghiha itu adalah sebagus-bagus ungkapan dari Nabi dan yang paling baliknya. Waqad dalla al-kitabu was-sunanu as-sahihatu al-kathiratu ala mithli al ma'na. Dan telah ditunjukkan dalam kitab dan juga dalam sunnah yang sahihah yang sangat banyak perkara yang seperti ini. Ini perkara yang semana dengan ini banyak dalam Quran dan sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi atau tidak pula pada diri diri kalian sendiri kecuali sudah ada dalam kitabin kitab catatan takdir min qabli an nabra'aha sebelum kami wujudkan, sebelum kami tak anukan, takdirkan. Itu sudah ditulis di kita. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya bagi Allah mudah. Kalimat sesungguhnya bagi Allah mudah ini jawaban buat mereka yang bingung sendiri dan menularkan kebingungannya pada orang lain. Saya bisa milih mau minum atau tidak. Bagaimana mungkin Allah menakdirkan? Ini kebingungan yang ditularkan pada orang lain. Emang kenapa? Ya masa Allah menakdirkan sesuatu, kemudian kita bisa milih, anak mau minum atau tidak minum. Rasanya tak mungkin, tak bisa. Bagaimana mungkin ditakdirkan waktu nah, minum? Kalau takdirkan minum, saya nggak akan minum. Atau kalau takdirkan e, tidak minum, saya akan minum. Ya kalau kamu tahu takdir. Ya. Jawabannya ini. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya bagi Allah mudah. Itu kamu merasa bingung karena kamu pikirkan tentang dirimu. Mau nentukan tapi dia suruh milih. Ya nggak akan bisa. Itu kamu. Saya tentukan kamu begini, begini, begini, begini. Kamu silahkan pilih. Ya nggak mungkin. Itu kalau manusia. Kalau kamu lemah. Tetapi yang menakdirkan Allah yang ala kulli syai'in qadir Inna dalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya demikian bagi Allah mudah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, al-qadaru qudratullah. Dua kalimat yang istimewa dari Imam Ahmad. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Udah. Mau apa lagi? Kita nggak akan sanggup memikirkannya. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kudrah Qudrah itu dari kalimat ala kulli syai'in qadir. Qudrah itu kemampuan dan kebisaan Allah SWT. Sehingga kamu pikirkan dengan dirimu, ya salah. Karena kamu bukan Allah yang ala kulli syai'in qadir, kamu bukan Tuhan, kamu gak punya kelebihan apa-apa. Tapi Allah memiliki kudrah. Wal qadaru qudratullah. Sedangkan takdir qudratullah, kekuasaan Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Wa fi sahih Muslim dan dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maqal innallaha kataba al khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah sesungguhnya Allah menulis takdir-takdir dari makhluk-makhluk seluruhnya qabla an yakhluqas samawati wal arda sebelum menciptakan langit dan bumi bi khamsina alf sanah 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dalam sahih Muslim. Wa fihi aydan an Jabir anna rajulan qala Demikian pula dari Jabir diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seseorang datang pada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, fi mal amal al Ya Rasulullah, buat apa beramal? Kalau sudah ditakdirkan ini juga ucapan-ucapan mereka tadi. Orang-orang yang bingung menularkan kebingungannya. Ternyata sudah dijawab. Sudah diwakili pertanyaannya dan sudah dijawab oleh sahabat radhiyallahu taala anhu. Fima al-amal al-yawm? Untuk apa beramal? Afima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir am fiha ya, fima yastaqbil? Kata si penanya, untuk apa kita beramal? Apakah untuk sesuatu yang sudah kering pena? sudah jalan takdir atau untuk sesuatu yang belum tentu yang akan datang. Kata Nabi, la bal fima jaffat bil aklah. Bukan. Bukan untuk sesuatu yang belum tentu. Untuk sesuatu yang sudah kering pena. Wajarat bihil maqadir dan sudah berlangsung takdir-takdir. Sudah tertulis. Orang tadi bertanya lagi, fahfimal amal. Kalau gitu apa gunanya beramal? Kalau sudah takdirkan. Ala amalu Fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramalah dan berupayalah. Masing-masing dimudahkan kepada amalannya. Masing-masing dimudahkan kepada apa yang sudah takdirkan oleh Allah Ta'ala. Orang ini takdirkan mukmin akan diarahkan oleh Allah dengan takdirnya kepada keimanan. Kalau takdirkan kafir, na'udzubillah, maka Allah takdirkan dia mengarah dan dimudahkan kepada kekafiran-kekafiran. Demikian juga diriwayatkan dalam sahih Muslim. Fafimal amal untuk apa beramal? I'malu. Fakullun muyassar. Masing-masing dimudahkan. Sehingga hikmahnya para salafus saleh dan para ulama pengikut mereka takut kalau dia terjerumus dalam dosa. Jangan-jangan aku di yasar, dimudahkan ke arah yang jelek. Jangan-jangan aku dimudahkan untuk beramal atau untuk menjalani jalannya orang-orang kafir nantinya. Segera bertobat dia. Segera berupaya untuk beramal dengan amalan saleh. Karena khawatirnya. Aku yuyasar liayi tariq, liayi amal. Aku akan dimudahkan Allah ke jalan yang mana. Sehingga dia berdoa, meratap, meminta pada Allah. Mudahkan aku ke jalan yang baik, ke jalan yang saleh, ke jalan jannah. Ila akhir. Ini hikmah dari beriman pada takdir bergantung pada Allah penuh dan tidak kepedean. Saya tidak akan sesat. Belum tentu. Saya nggak akan menyimpang. Belum tentu. Kamu tidak tahu takdir besok. Sehingga dia tidak merasa bahwa saya akan mampu. Tidak. Dia takut kalau sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menyimpang. Maka ketika ada sedikit saja tanda-tanda kejelekan dari dirinya, astagfirullah, Jangan sampai aku dimudahkan ke sana. Segera dia berhati-hati, segera kembali. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa kharraja al-Imam Ahmad. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi dari Nabi SAW. Qal, beliau bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya awal pertama Allah ciptakan adalah pena. Semakal. Kemudian Allah katakan kepada pena tadi, Uktub. Tulislah. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka berlangsunglah sejak saat itu. Sejak dicatat oleh pena. Sampai hari kiamat. Bima huwa kain. Dengan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها Hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak sekali. Yatulu dikruha akan panjang kalau kita sebutkan seluruhnya. Bahkan akan jadi satu kitab tersendiri. Kitab masalah qada wal qadar. Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab tentang masalah takdir khusus. Setebal ini kurang dikit. Sekian. Judulnya Syifa'ul Alim dalam masalah qada wal qadar wa ta'lil. Qada wal qadar wa ta'lil. Qada wal qadar takdir, ta'lil dan sebab akibat. Apakah ada manfaat atau tidak? Dan dibuktikan di situ dengan sekian dalil-dalilnya bahwa takdir diimani. Tapi sebab akibat juga ada. Dan ini tidak bertentangan. Kalau merasa bertentangan, dijawab dengan yang tadi itu karena kamu pikirkan dengan kemampuanmu. Kalau dengan kudratullah, Allah bisa segala segala galanya. Engkau memilih, tapi Allah sudah tahu kamu akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Barakallahu fikum. Al-qadaru kudratullah. Qala, hadhihi riwayah wa qawluhu falau annal khalqa jami'an aradu. Nah, ini kembali kepada hadis yang sedang kita bahas. Qul ah, i'lam law ijtama'atil ummah ketahuilah kalau umat sepakat ijtama'at ummah ala an yanfa'uka bi syai'in ma yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu laka ini yang sedang dibahas di sini Walau annal khalqa jami'an aradu an yanfa'uka bisyai. Kalau seluruh makhluk manusia dan jin seluruhnya bekerja sama bantu membantu dukung ingin membantu kamu dan ingin memberikan manfaat untukmu dengan sesuatu. Tidak akan bisa kalau Allah tidak takdirkan. Lam yaqdihillah apa yang tidak Allah takdirkan, tidak Allah tentukan. Lam yaqdiru alai, mereka nggak akan mampu Wa in aradu an yadurruka bi syai. Kalau mereka sepakat bersatu padu manusia dan jinnya, insuhum wa jinnuhum. Ingin yadurruk, ingin memberikan madarat kepadamu. Bi syai'in, dengan sesuatu yang lam yaktubhullahu alaih, yang Allah tidak takdirkan. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Lam yaktiru alaih. Ini barakallahu fikum. aqidah Keimanan yang membuat seorang muslim jadi pemberani. Walaupun diancam oleh sekian banyak orang, dia akan jawab, jangankan cuma sekian. Seluruh dunia, manusia dan jinnya ingin membuat madarat kepadaku. Kalau Allah tidak takdirkan, gak akan bisa. Demikian pula sebaliknya. Jangan kau berpikir kalau orang banyak ini menjanjikan pada kamu janji-janji baik, pasti akan berhasil. Tidak. Walaupun mereka sudah berkumpul bersatu padu ingin memberikan manfaat padamu. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Hadihi riwayatul Imam Ahmad. Lafat yang barusan berbeda dengan lafat yang ada dalam kitab kita. Dalam matan. Hadihi riwayat Imam Ahmad. Wa riwayat Tirmidhi bihadal ma'na aydan. Wal muradu yang dimaukan. Annama yusibul abda fi dunya mimma yaduruhu aw yanfa'uhu fa kulluhu muqaddarun alaih. Makna ucapan itu bahwa semua yang menimpa seorang hamba pada dunianya apakah yang membuat madarat ataupun yang membuat manfaat semuanya ditakdirkan. Kalau tidak ditakdirkan gak akan terjadi. Walaupun seluruh manusia bersatu padu wala yusibul abda illa ma kutiba lahu min dalik dan tidaklah akan menimpa seorang hamba kecuali yang sudah dicatat oleh Allah. Fil kitab wa sunnah. Sebagaimana min dalika fil kitab sabiq dan itu sudah tercatat di dalam kitab sabiq dalam catatan yang sudah lebih dulu. Catatan takfir. Walau ijtahada ala dalika al-khalq kulluhum jami'an Walaupun bersungguh-sungguh diupayakan oleh seluruh makhluk kulluhum jami'an. Dalam bahasa Arab, kalimat kulluhum seluruhnya, jami'an juga seluruhnya. Apa fungsinya kalau diulang-ulang? Takkid. Takkid, penegasan, penekanan. Artinya seluruhnya dan benar-benar seluruhnya. Ini bahasa Arab. Diterjemahkan letter tidak terasa. Tidak terasa tekanannya. Tetapi dalam bahasa Arab dikatakan la ijtahada ala dzalikal khalqu kulluhum jami'an. Makhluk-makhluk seluruhnya, seluruhnya, ini benar-benar seluruhnya, tidak akan bisa. Kalau Allah tidak takdirkan. Mungkin bisa sebagai contoh kisah tentang gula Dalam salihin ada kisahnya Hulam anak muda yang diutus oleh seorang raja yang musyrik untuk belajar seher, Dia berjalan ke tukang sihir di tengah hutan. Dia pulang menemui abid ahli ibadah, orang berilmu. Ini ahli tauhid. Dia ngobrol-ngobrol tertarik belajar. Akhirnya terlambat. Dari mana? Saya e, ditunda oleh tukang sihir. Berangkat lagi ke sana, mampir lagi ke situ. Sampai tukang sihir terlambat lagi. Kalau tukang sihir menanyakan kenapa terlambat, ditahan oleh raja. Kalau raja yang nanya kenapa terlambat, ditahan oleh tukang sihir. Setiap berangkat dan pulang dia belajar. Sampai dia mengerti tauhid, sampai dia berkata, aku ingin buktikan ilmunya tukang sihir dengan ilmunya orang ini. Mana yang hak? Kecenderungannya sudah yakin. Yaitu pada tauhid tadi. Maka ketika orang-orang kampung di kota itu, di kerajaan itu dalam keadaan ketakutan dengan satu binatang yang ganas, dia ambil batu dan menyatakan, Ya Allah, kalau ajaran ahli ibadah tadi yang benar, maka bunuhlah binatang ini. Lempar Orang-orang dan rajanya gembira. Ternyata murid tukang sihir tadi sudah berhasil. Hanya batu saja langsung mati. Dan sudah hebat sihirnya. Sedangkan pemuda itu tambah yakin bahwa tauhid yang hak. Maka sejak itu dia tidak mau lagi mengamalkan semua ajaran sihirnya. Terjadi. Setiap orang yang mau disembuhkan diajari tauhid ucapan la ilaha illallah. Jangan meminta kecuali pada Allah. Aku hanya asbab. Bila akhir. Sembuh. Semakin terkenal, semakin terkenal. Sampai ketika sudah semakin terkenal, raja yang kewalahan. Apa ini? Kamu ajarkan apa pada mereka? Diajarkan tauhid kata dia. Sesungguhnya kekuasaan yang menakdirkan itu adalah Allah ila akhir. Raja tidak terima. Diancam. Ini barakallahu fikum Dikisahkan pula di dalam tafsir Al-Buruj. Karena kemudian si raja ini menggali parit dan kemudian menghukum mereka siapa yang beriman kepada Allah dimasukkan dalam parit tadi. Maka Allah katakan, "Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Yang mau saya ceritakan sekarang ini yang berkait dengan pembahasan adalah si gulamnya tidak pernah berhasil untuk dibunuh diginikan selamat, dilempar dari bukit selamat, ditenggelamkan selamat, terus selamat. Barakallahu fikum. Padahal tentaranya banyak dan mereka ijtama'u untuk membunuh sang gula, Tidak pernah berhasil. Dengan cara apapun. Dilem, mau dilempar dari atas, tiba-tiba bukitnya goncang, maka mereka semua jatuh. Yang selamat, gulamnya. Mau ditenggelamkan di tengah lautan. Maka ketika itu, terbalik perahunya, mereka semua tenggelam. Yang berhasil selamat, gulam. Sampai raja Kualahan. Wahai anak muda, kamu punya apa? Kok selamat terus? Aku tidak punya apa-apa. Allah yang menakdirkan mati dan hidup. Kamu harus percaya. Tidak. Ila akhirnya. Sampai kemudian pemuda itu berkata, kalau engkau ingin aku mati, aku minta sama Allah Ta'ala. Bagaimana mintanya? Ucapkan, Bismi Rabbi hadal ulam. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini aku akan mati. Akan dikabulkan doamu. Taruh di lapangan, diumumkan pada manusia, diikat anak muda tadi, dan dipanah di pelipisnya dengan kalimat Bismi Rabbi hadal gulam dengan nama Rob Tuhannya pemuda ini. Azab mati. Tetapi yang membuat terkejut mereka, para raja dan orang-orang sekitarnya, adalah semua yang hadir menyatakan aman Nabi rabbi Hadal gulam. Kami pun beriman dengan Rabbnya Hadal gulam. Hampir semua rakyatnya beriman saat itu. Maka diancam dengan parit-parit dari api. Kalau kalian tidak mau melepaskan agama kalian, kami akan bakar. Maka mereka dibakar dalam keadaan mereka tetap yakin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ini barakallahu fikum keimanan ashab Ukhdud atau keimanan orang-orang yang dibakar oleh ashabul Ukhdud. Kutila ashabul Ukhdud, celaka mereka para ashabul Ukhdud. dan itu contoh yang nyata teriwayatkan. Contoh nyata di hadapan mata kita sehari-hari pun sering terjadi. Rencana banyak orang gagal dengan satu dua detik saja. Terjadi apa yang terjadi? Terjadi. Yang sudah dirancang bertahun-tahun oleh para ahli, para profesor ila akhirih baru naik beberapa menit meledak. Saling salah menyalahkan. Padahal news pinter, ahli dan sudah persiapan hitungannya bukan sampai hitungan sederhana, hitungan 0, sekian dihitung oleh mereka. Kenyataannya hanya berapa detik saja hancur tidak terlihat lagi ya berkeping-keping. Fahadha qadarullah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalna ila qawlihi sampai pada ucapan fa'lam. Faqad Wa fi sahih Muslim Waqad al-Qur'an ala misli hadha. Al-Qur'an sudah menunjukkan yang demikian. Dalam ucapannya Azza wa Jal, dalam ucapan Allah, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, gak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah pada kami. Dan ini jawaban gulam tadi kepada para rajanya. Tidak akan bisa menimpa aku suatu apapun tanpa ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan. Ya. Sampai ngalah rajanya. Memakai nama Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfisukum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Demikian pula pada ayat, tidaklah menimpa satu musibah di bumi, tidak pula pada diri kalian kecuali dengan takdir atau dengan catatan sebelum terjadinya. Demikian pula ayat, "Qul lau kuntum fi buyutikum labaraza alladziina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim katakan kalaupun kalian di rumah-rumah kalian maka niscaya kalian akan keluar orang-orang yang sudah dicatat oleh Allah akan mati keluar ke tempat-tempat matinya. Ini ketika membicarakan tentang munafik yang nggak mau perang, nggak mau jihad dengan alasan takut mati. Karena Kanahum tusaquna ilal mauti wahum yanzurun. Kanahum yusaquna ilal mauti wahum yanzurun. Seakan-akan mereka digiring kepada kematian. Ayo mati. Dalam keadaan mereka sadar, melihat. Saya disuruh mati, tidak mau. Kata mereka. Ini pandangan mereka yang salah. Diajak jihad itu bukan diajak mati. Mengapa? Kematian itu takdir. Jihad belum tentu mati kalau tidak ditakdirkan mati. Tidak jihad kalau ditakdirkan mati akan mati. Nah, ini ayat ini. Katakan pada mereka, kata Allah kepada nabinya dan rasulnya. Katakan pada mereka, "Lau kuntum fi buyutikum," kalaupun kamu di rumah-rumah kalian nggak mau perang, la barazal ladina kutiba alaihim, akan keluar orang yang memang dicatat akan mati, akan keluar ke tempat-tempat matinya. Keluar, naik, mau lihat ah bagaimana perang mereka dari jauh. Tiba-tiba kena perlu nyasar, mati. Itu sudah kita saksikan. yang demikian. Dalam e, perangan di Ambon itu ada penonton, ada pemain, ada pasukan linggis. Pemainnya depan, perang bersatu nyawa. Penontonnya di tempat-tempat yang tinggi, nonton. Pasukan linggis nunggu, begitu sudah pasukan musuh mundur, dia maju untuk ngambilin barang-barang. Ya. Karena mereka boleh gitu, buka rumah segala macam cari barang-barang yang bisa mereka ambil. Ternyata yang nonton mati. Yang paling depan, paling depannya nggak mati-mati. Ya ada yang mati juga, tapi ada yang tidak mati-mati. Jangan yang belakang mati. Ada yang keempat tukang milam. Dan itu dari golongan hizbiyun ya, untuk cari dana. Tiba-tiba mati. Terbunuh. Padahal di belakang film. Ya. Qulina azakumullah. Barakallahu fikum itu qadarullah. Takdir. Belum tentu yang di depan berarti mati duluan, tidak mesti. Yang belakang bukan berarti aman tidak akan mati. Kalau sudah takdirnya mati, ya mati. Barakallahu fikum peluru itu ada namanya ya Bu? Hah? peluru itu ada namanya maka saya tembak ke atas saja akan jatuh sendiri ke nama orang yang sudah tercatat karena yang ngomongnya Syiah tokoh Syiah di sana ini kita katakan kadzab apanya kadzab bukan kata-katanya kata. iya kalau takdirnya ya tapi katanya pelurunya dia bisa ah, nyampe sendiri ke tempat itu yang salah kamu tidak arahkan ke sana. Walaupun kebetulan bisa terjadi, tapi itu namanya tidak berupaya, tidak berusaha. Paling belakang, nembak tuh harus pulang lagi. Peluru ada namanya, akan nyampe sendiri nanti ke sana. Dia pulang. Ada jaban, penakut, pengecut, beralasan. Dengan sekian alasan. Tetapi peluru ada namanya, maksudnya takdir bahwa ini akan kena si bulan ini akan. Nah, Nah, ini akan kena orang yang di belakang sana sang penonton mungkin. Di catatan takdir sana peluru ini yang dilemparkan dari senjatanya si bulan akan mengenai si Alan. Sudah tercatat semuanya. Baik, kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.